Berikutnya pada halaman ke-6 harus bisa membedakan antara h dengan h. Nah, h dibaca dengan bersih. Jangan sampai dibaca dengan h. Karena kesalahan seperti ini bisa merubah arti. Seperti himar dengan khimar. Himar itu keledai. Sedangkan khimar adalah kerudung. Nah, Perbedaan hanya bersih dan kotor saja sudah bisa merubah arti. Nah, harus dibaca dengan betul-betul bersih. Nah, ja ha. Nah, dibaca ja ha. Ja ha. <clears throat> Ja ha. Nah, coba dibaca setelahnya mulai ja ha. Baik. Sa ha. Ewa. Ja ja ta. Baik ba a ta hmm. sa ja sa tayyib ja ba sa wasil ta ha a aywa ha ta a teruskan ba sa a wasil ja ja a aywa a ba ja masya Allah a sa ja -hmm. sa ja ha teruskan ta ha ha. Masya Allah. Ha ja sa. Mm -mm. Ba a sa. Ya, halaman terakhir coba. A ba ta sa ja ha. Nah, masya Allah.